sebelum pembacaan doa untuk oleh Habib Bagir nanti saya akan pesan sedikit kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di daerah Banyumas ini dan sekitarnya. Besok malam adalah malam tahun baru. Saya pesan, sekali lagi saya pesan dan berharap semua pemuda-pemudi Akbabul Mustafa, Sehermania, semuanya tidak diperbolehkan ikut keluyuran. Saya pesan semuanya pada duduk di rumah atau mengikuti pengajian di tempat-tempat setempat. Ampun do keluyuran, ampun kebut-kebutan, ampun pacar-pacaran, ampun gonceng-goncengan. Soalnya besok malam adalah malam kumpulnya para setan. G, saya pesan. Akhirilah tahun Anda dengan ketaatan. Dan awali tahun Anda pula dengan ketaatan. Bukan diakhiri dengan maksiat dan diawali dengan maksiat. Na'udzubillah min dalik. Kula pesen bapak lan ibu sedoyo. Besok malam anak-anak dicek. Ada di rumah atau tidak. Kalau tidak langsung dicari di mana mereka dikembalikan di rumah kuncen dengan tisu. Oh, join untuk mulai, oh, join untuk metu. Soalnya besok malam bumi kita ini akan dipenuhi oleh setan-setan. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang cinta Rasulullah, umat yang menyintai Rasulullah, tidak pantas ikut merayakan tahun baru seperti itu. Boten pantas trompet-trompetan kaya wong edan. Boten pantes kebut-kebutan neng jalan. Ayo semuanya pada sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah yang akan mati, tidak akan abadi. Tidak mungkin kita bisa merasakan nikmat kalau kita bermaksiat. Tidak ada kenikmatan dalam kemaksiatan. Kenikmatan itu terjadi dalam ketaatan. Jadi mari terutama saya dan keluarga saya. Saya ajak semua bapak-bapak, ibu-ibu yang termasuk keluarga saya. Jangan boleh anak-anak jenengan habis maghrib suruh duduk membaca Al-Quran kali jenengan. Baca hizib sampai isya setelah itu diajak makan bareng-bareng di rumah. Dibuat gembira di rumah. Mau nonton TV silahkan. Syukur-syukur tidak nonton TV duduk karo bapak karo mbok sama keluarga kodok gembira seneng bareng. Itu lebih hebat. Kesel turu. ya Ampun saya minta. Saya dengar di berita di TV tadi. Bahwa di Jakarta dipersiapkan. Jakarta itu. Dipersiapkan tempat parkirnya. Orang jutaan nanti akan kumpul di monas atau di mana. Wallahu alam. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Cukup, cukup bangsaku yang kucintai. Walaupun kita ini ya orang-orang yang istilahnya piye saya mengatakan sugih ya ora sugih, pinter ya ora kepinteren, tapi untuk min dalik ngak ngak niru-niru amale wong-wong sing edan. Apa manfaatnya? Malam tahun baru, walaupun malam tahun baru Masehi juga itu tahun baru, ayo kita peringati dengan dikrullah, dikru rasulih, duduk bersama orang tua, memandang wajah wali-waliullah lebih utama daripada mengikuti edan-edane wong-wong sing ketemu setan niku. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat putra-putriku yang kucintai. Sedaya putra-putri Ahbabul Musrif Mustafa adalah putra-putri saya. Saya wasiatkan, saya nasihatkan, monggo jadilah putra-putri yang manfaat, Segala sesuatu yang kira-kira tidak manfaat tinggalkan. Yang manfaat kerjakan. Karena waktu kita ini tidak akan lama hidup di muka bumi ini. Kita hidup hanya sementara. Tidak lama. Karena sementara ini ayo penuhi sisa-sisa umur kita ini. Dengan ketaatan kepada Allah. Jauhi semua kemaksiatan. Insya Allah Ayo lakukan semua kewajiban terutama sholat lima waktu jangan ditinggalkan. Terutama yang masih punya orang tua, berbaktilah kepada orang tuanya. Cintai orang tuanya, taati orang tuanya, gembirakan hati orang tua, senangkan orang tua kita. Yang masih banyak keluarga, ayo sambung tali silaturahmi. Jangan saling caci mencaci, jangan saling salah menyalahkan, jangan saling suudon antara satu dengan yang lain. Timbulkan rasa husnudon kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Husnudzan ini akan membuat jiwa kita akan selalu gembira. Husnudzan yaitu berprasangka yang baik. Orang kalau berprasangka bersangka yang baik kepada yang lain, bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada Rasul, bersangka baik kepada para sahabat, bersangka baik kepada para tabi'in, bersangka baik kepada guru-guru kita, bersangka bersangka baik kepada makhluk-makhluk Allah, insyaallah dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak didapatkan orang lain. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Min husni dhanni bi rabbi hissi galbi malan. Kata Habib Ali. Hatiku ini kalau dibuka. Istilahnya arti dalam ring singkatnya. Dipenuhi dengan rasa husnul dhan kepada Allah. Sangkalah baik. Allah maha baik. Allah maha pemberi. Allah maha pengasih. Allah maha penyayang. Allah pasti akan mengampuni semua dosa hambanya. Allah pasti akan menyelesaikan masalah dan kesulitan hambanya. Allah pasti akan memandang hamba-hambanya yang seperti jenengan kata ngeten Hamba-hamba sing solawatan, hamba-hamba sing pikiran, hamba-hamba yang ingin mendekat kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Justru hamba-hamba seperti itu akan dipermudah oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba pilihannya. Jangan khawatir, hidup cuman sementara. Sisa hidup ini pakailah dengan kebaikan. Wahai masyarakat Banyumas yang suka berselawat Saya berharap Mari ciptakan tempat-tempat kita Daerah-daerah kita Menjadi aman dan nyaman Jangan sampai kita menjadi manusia yang membuat rusuh Atau membuat kaconya masyarakat kita Bantulah pemerintahan kita Bantulah TNI Polri kita Dalam mengamankan daerah-daerah kita Karena tidak mungkin mereka bisa sendiri tanpa bantuan kalian Kalianlah adalah masyarakat-masyarakat yang baik, masyarakat-masyarakat yang diridhai oleh Allah. Oleh karena itu, jadilah Anda masyarakat yang bermanfaat bagi sesama, masyarakat yang selalu peduli terhadap sesama, masyarakat yang selalu memikirkan bersama. Jangan kita saling menang sendiri, jangan kita saling saling menuding atau mencaci. Jadikan orang lain itu lebih baik daripada diri Anda. Sangkalah orang lain itu selalu lebih baik daripada diri Anda. Kalau Anda menyangka orang lain lebih baik dari diri Anda, Anda adalah orang yang terbaik. Sebagai penutup, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ini satu kebaikan. Beliau adalah seorang imam yang besar, wali yang besar, seorang yang berpengaruh, doanya didengar oleh Allah, amal-amal ibadahnya yang begitu luar biasa. Pada suatu hari beliau didatangi oleh seseorang pemabuk dan beliau mengucapkan nasihat kepada si pemabuk tersebut. Si pemabuk ini tidak terima, langsung dipukullah Abu Yazid Al-Bustami ini. Setelah beliau dipukul hingga pingsan, orang ini pergi dan kembali kepada golongan orang-orang yang mabuk. Ditanya dari mana engkau wahai sahabatku? Kata dia, aku barusan memukul orang tua yang ada di sebelah sana. Waktu dikasih tahu oleh teman-teman yang lain, wahai sahabatku, itu orang tua bukan sembarangan orang tua. Dia adalah orang tua yang disegani di tempat ini. Orang tua yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah dan Rasulnya Muhammad. Orang tua yang dicintai Allah dan menyindai Allah. Kenapa engkau memukulnya? Kata sahabat dari saya tidak tahu kalau dia orang yang baik. Saya hanya benci dengan nasihat-nasihat dia langsung-langsung saya pukul. Kata teman yang lain, pergilah kamu kembali dan mintalah maaf kepadanya. Dia adalah Abu Yazid al-Bustami. Setelah kembali si pemabuk ini datang kepada Abu Yazid di situ, beliau mengatakan, "Wahai orang tua, wahai Abu Yazid, saya minta maaf atas kesalahan saya tadi, saya memukul Anda." Apa katanya wali min auliaillah? Ini perlu ditiru di bangsa kita. Ini perlu ditiru oleh penduduk negeri yang kita cintai ini. Apa kata Abu Yazid? Wahai fulan, engkau tadi memukul aku di situ adalah satu kenikmatan yang kurasakan. Senikmat-nikmat ibadah yang pernah kurasakan adalah sewaktu aku mendapat pukulan darimu. Karena di situ aku bisa sabar dan bisa menahan amarah karena Allah. Dan sewaktu engkau memukul aku, di situ aku berdoa kepada Allah, Ya Allah, jadikan orang yang memukul aku ini menjadi penghuni surgamu. Subhanallah, ini waliullah. Sewaktu dipukul bukan dia membalas memukul atau mencaci atau mendoakan supaya dia masuk neraka, tidak. Tetapi dia mendoakan, beliau ini mendoakan, ya Rob jadikan orang ini menjadi penghuni surga. Setelah orang yang mabuk tadi mendengar ucapan Abu Yazid Al-Bustami, beliau sadar dan bertaubat dan beliau menjadi murid Abu Yazid yang luar biasa. Itulah akhlak. Manusia akan dicegani, manusia akan diangkat derajatnya manusia akan terhormat kalau dia menggunakan akhlak yang luar biasa. Begitu pula terjadi kepada Al-Imam Hussein. Ibn Ali bin Abi Talib. Binti Fatimah. Cucu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hussein anak daripada Fatimah Zahra. Fatimah Zahra adalah anak dari Rasulullah. Sayyidina Hussein anak dari Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang luar biasa radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim. Mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya sewaktu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Beliau akan dibunuh di Karbala. Waktu itu pembunuh Sayyidina Husain sudah siap untuk membunuhnya. Waktu itu Sayyidina Husain mengatakan dan menangis. Waktu Sayyidina Husain menangis didatangi oleh saudaranya yang berzam bernama Zainab. Wahai Husain, mengapa engkau menangis? Apakah engkau tidak tahu bahwa saat ini adalah saat yang luar biasa? Kenapa engkau menangis? Apakah engkau takut mati? Apakah engkau takut dibunuh? Apa kata Sayyidina Hussein? Wahai putri, wahai putri Fatimah. Wahai saudaraku, aku sebenarnya tidak takut dibunuh oleh siapapun. Karena mati sudah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang aku kasihan, yang aku khawatirkan Aku kenapa ada orang yang ingin membunuh aku? Aku takut dia yang masuk ke neraka. Aku tidak ridho pembunuhku ini masuk ke neraka. Aku ingin dia tidak membunuh aku supaya dia masuk ke dalam surga. Itu yang aku pikirkan, bukan aku takut dibunuh oleh dia. Ini akhlak. Jadi tidak memikirkan takut matinya, tetapi takut kasihan orang yang membunuh pasti akan di neraka selama-lamanya. Yang dipikirkan cuma seperti itu. Begitu pula Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin semuanya. Beliau waktu di Taif dipukuli, dibak, dilempar batu oleh ahli Taif. Beliau mengatakan Allah mahdi qaumi fahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah kaum ini karena mereka belum tahu siapa aku. Bukan Rasulullah membalas dengan cacian, bukan Rasulullah membalas dengan laknat, tetapi Rasulullah membalas dengan rahmat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini contoh. Kalau kita sebagai bangsa yang besar, yang mayoritas berpenduduk muslim, meniru Rasul, saya yakin tidak ada kekacauan di negeri ini. Baik pejabatnya hingga rakyatnya, baik semua aparat hingga rakyat, semua mengikuti Rasul Muhammad. Tidak mungkin akan terjadi perpecahan di antara kita. Tidak mungkin ada terjadi pengeboman di mana-mana. Tidak mungkin terjadi balak di mana-mana. Yang ada hanya rahmat. Karena rahmat itu akan turun. Rahmat itu akan diturunkan oleh Allah. Karena manusia-manusia yang ada di bumi itu saling merahmati. Saling mengasihi. Saling menyayangi. Saling menyintai karena Allah. Kalau tidak, pasti balak demi balak akan datang. Na'udzubillah min dalik. Wahai saudara-saudaraku yang hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan kegembiraan Rasulullah di malam hari ini sampai pula kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat berkah dari majelis ini. Insya Allah tidak satupun yang pulang dari tempat ini walaupun tadi niatnya jelek. Insya Allah pulang diganti oleh Allah dengan niat yang baik. Yang niatnya tadi mungkin tidak tepat karena Allah mungkin juga niatnya ada niat-niat sesuatu yang jelek sesuatu yang tidak tepat. Mudah-mudahan pulang ini diganti oleh Allah niat mereka, niat kita menjadi niat yang baik. Niat yang diridhai oleh Allah hingga pulang sampai rumah mendapat semua apa yang dihajatkan. Mendapat semua ampunan dari Allah. Dan apa yang telah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu Semoga Allah menghapusnya dari Semua kejelekan dihapus dengan kebaik Dan diganti dengan kebaikan Semua dosa diampunkan semua ibadah-ibadah yang kurang mudah-mudahan di tahun depan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bentuk ibadah kita yang tadinya sering meninggalkan solat mudah-mudahan di tahun depan ini dapat menjalankan solat dengan baik dapat birrul walidain dengan baik dapat menyambung tali silaturahmi dengan baik saling menghormati karena Allah saling menyayangi karena Allah dan semua yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua ahli barzakh Semua digembirakan oleh Allah Semua yang telah meninggal dari keluarga-keluarga kita Digembirakan selalu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semua panitia yang melaksanakan acara di malam hari ini Apapun yang diajarkan dikabulkan oleh Allah Semoga Banyumas dan sekitarnya Menjadi wadah yang dicintai Allah dan Rasulnya Wadah yang dicintai Rasul Muhammad dengan salawat-salawat Dengan berkat para habaib kita Berkat para romo-romo kiai kita mudah-mudahan tempat-tempat kita aman dari bencana aman dari fitnah fitnah di dunia fitnah di zaman fitnah di syaitan fitnah di dajjal ya rabbal alamin mudah-mudahan semua dijaga akidah-akidah kita akidah ahli sunnah wal jamaah dijauhkan kita dari akidah-akidah yang akan menyesatkan kita dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat dijadikan putra-putri kita min ahli jannah min ahli al-Quran min ahli salah min ahli ibadah min ahli ilm min ahli khair min ahli sunnah wal jamaah putra-putri yang cerdas putra-putri yang taat kepada Allah putra-putri yang bermanfaat bagi orang tua putra-putri yang bermanfaat bagi agama putra-putri yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa ya Allah pandanglah semua yang hadir ini dan keluarga besarnya dengan pandangan rahmatmu ala ya Allah min Allah min al ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagima gad kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari fa duai wa ihtihali syahidun li bi ibtigari حاجة بالنفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي باللظاها وشوادي يا أرحم الراحمين ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسامي واكرم الأرواح منا بلقاء خيل الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا رب كمي بالدعاء untuk bangsa dan negeri ini Walaupun banyak di antara kami yang lupa kepadamu. Terutama esok malam ya Allah. Banyak dari umat Nabi Muhammad yang menyakitkan Nabi Muhammad. Sebelum terlaksana keinginan-keinginan mereka, rubahlah niat-niat mereka. Hingga umat Nabi Muhammad sadar. Mereka kembali di jalanmu dan di jalan Rasulmu Muhammad. Dari malam ini ya Allah kami berdoa untuk siapapun yang bermaksiat. Kembalikan mereka di jalan taat karena mereka adalah saudara kami. Jauhkan mereka dari jalan maksiat. Jauhkan kami dari kemaksiatan. Kumpulkan kami selalu bersama orang-orang yang taat. Selalu taat dan selalu meningkat iman dan ketaatan kami. Akhirilah usia kami semua ya Rabb setelah panjang umur. Bi ta'atika wa ta'ati habibika Muhammad dengan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah yang saya pesankan untuk diri saya dan seluruh hadirin. Insya Allah besok malam tolong, tolong dan tolong. Jangan ikut orang-orang yang tidak tidak genah. Gih, mangtumut tiang-tiang sing soleh.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 إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل بك إليه مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طلائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنني إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤملة وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وعم ببركته وشريف بجاته أولادنا وأهل كترنا ووالينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد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 Saya tadi berdoa mewakili Al-Habib Bagir Al-Attas dari Pekalongan. Karena beliau tadi mengatakan suaranya sudah habis. Alhamdulillah kulau wakili. semuanya terima kasih pulang sampai rumah. Insya Allah berkah, manfaat. Dan saya terima kasih pula kepada seluruh jajaran muspika dan musbida yang hadir di malam hari ini. Turut menyemarakkan acara di malam hari ini. Mudah-mudahan Sina insya Allah selalu bisa hadir di daerah Banyumas ini ke depannya insya Allah. Wal'aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.